وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنة جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون الصلاة والسلام على أشرف الخلق أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا بسم الله الرحيم Antara pemaafan Allah subhanahu wa ta'ala dan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kajian ad-da' wa dawa dan akan meneruskan kalimat dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah setelah menyebutkan beberapa hadis dan diantaranya hadis atau yang terakhir adalah hadis dalam Sahih Muslim dan insyaallah ini akan ada hadis riwayat Imam Ahmad dan juga riwayat Ibnu Ibnu Mubarak dan Az-Zuhri Ajuri dan juga Ibnu Abi Syaib dan lainnya satu hadis yang sangat panjang penceritaan tentang kesengsaraan atau kenikmatan nantinya hadis Al-Bara bin Azib dalam Musnad Imam Ahmad di dalam Musnad kita baca halaman 61 di dalam Musnad dari Al-Bara bin Azib ia berkata, Kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin min al-ansar. Kami pernah keluar bersama Nabi SAW untuk menyertai jenazah salah seorang ansor. Berarti jenazah salah seorang sahabat dari kalangan ansor di, yaitu di Madinah. Fantahina ila al-qabri walamma yulhad. Kami berhenti dikuburnya sementara liang lahatnya belum selesai dibuat. <clears throat> Fajalasa Rasulullah SAW wa jalasna haulahu ka'anna ala ru'usina tayr. Rasulullah kemudian duduk dan kami pun duduk di sekitar beliau hingga seolah-olah di atas kepala kami ada burung. Itu menandakan suasana yang hening dan khusyuk seolah-olah mereka itu terdiam. Jadi kalau misalnya kita ada ada ada burung di kepala kita, kita diam gitu. Sehingga burung itu tetap tenang seolah-olah seperti itu diem gitu dan jadi prosesi funeralnya ini benar-benar khidmat wa fi yadihi udun yankuthu bihi fil ard di tangan beliau terdapat ranting pohon yang dipukul-pukulkan ke tanah. Farafa'a ra'sahu faqal, beliau mengangkat kepalanya dan berkata, "Ista'idzu billahi min 'adzabil qabr." marratain atau thalatha. Ista'idhu billah. Mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Beliau mengulanginya sebanyak dua atau tiga kali. Azab kubur. itu azab yang belum sampai ke azab neraka namun dikubur itu yang menunjukkan bagaimana hidupnya di dunia dan menunjukkan bagaimana nanti dia akan kembali ke neraka. Summa qal, kemudian Nabi melanjutkan إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه ketika seorang hamba mukmin orang beriman menghadapi saat-saat berpisah dari dunia dan menghadap ke akhirat turunlah kepada penyembah kepadanya para malaikat yang berwajah putih dari langit Ka'annahum ay ka'anna wujuhahum asy-syams. Seolah wajah mereka itu seperti matahari. Ma'ahum kafan min akfanil jannah. Mereka membawa sebuah kafan dan juga hanutun min hanutil jannah dan juga hanut dari surga. Kafan kita tahu dan hanut salah satu jenis minyak wangi yang biasa digunakan untuk kafan dan jasad orang yang telah meninggal. hatta yajlisu minhu maddal basar. Mereka lalu duduk di sekitarnya sejauh mata memandang. Ini bayangkan andai kita yang ada di ini, orang mukmin. Thumma yaji'u malakul mauti hatta yajlisa 'inda ra'si. Kemudian datanglah malaikat maut. Ia duduk di sisi kepalanya dan berkata, "Ukhruji ayyatuhan nafsul mutmainnah." Keluarlah engkau wahai nafs mutmainnah, jiwa yang tenang. Seorang mukmin jiwanya tenang nanti ketika menghadapi maut. Ukhruji ila maghfirati min Allah wa ridwan. Keluarlah menuju ampunan, keluarlah menuju maghfirah. Ampunan berarti berarti mungkin saja dia masih punya salah. Orang mukmin ada kesalahannya namun akan Allah ampuni. Sesuai dengan masyiah Allah taala waridullah waridwan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Fatakhruju tasilu kama tasilu al-qatratu min qi min fi as-saqa'i min fi as-saqa'i fayakhudha. Jiwa itu pun mengalir keluar seperti aliran tetesan air dari mulut bejana, tetesan air dari mulut bejana. Fayakhudha kemudian malaikat pun segera mengambilnya. فإذا أخذها lam yad'uha fi yadihi tarfata 'ainin hatta ya'khudhuha. Saat malaikat maut mengambilnya, para malaikat yang lain tidak membiarkan jiwa tersebut berada di tangannya walau hanya sekejap. Fayaj'alunaha fi dhalikal fayaj'aluha fi dhalikal kafani wa fi dhalikal hanut. Mereka segera mengambil dan meletakkannya di kafan dan hanut. Dan ini tidak bisa kita uh, jangkau dengan akal kita. Ini perkara yang gaib. Wa yakhruj minha ka'atyabi nafhati miskin wujidat ala wajhil ard. Orang mukmin nanti hingga keluar dari jiwa tersebut bau harum seperti bau minyak kasturi yang terwangi yang pernah ada di atas bumi. Fayas'aduna biha mereka lalu membawanya naik فلا يمرون بها على ملأ من ملائكة السماء إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة setiap kali melewati nanti sekelompok malaikat langit ya masya Allah malaikat langit yang berenang dia antara faudo di faudo antara langit dan bumi ketika bertemu ini mereka selalu ditanya ma hadhihi ruhut tayyibah siapakah roh yang baik ini jadi nanti akan ketahuan nih siapa roh yang baik nih. Dari golongan mana ini akan kecium. Fayaqulun fulan bin fulan. Akan disebut nama kita dan nama bapak kita. Ya, fulan bin fulan. Ini menunjukkan nama kita bagaimana apapun nama kita itu nanti akan disebut walaupun jelek mungkin nama kita kurang bagus ya. Enggak enggak Islami atau apa, tapi tetap akan di di disebutkan nama kita dan nama bapak kita bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya yaitu dengan menyebutkan nama terbaiknya sewaktu di dunia. Sebab kita kadang di dunia ini kadang berubah uh, nama yang di kita kita disebut apa misalnya nama antum di diantaranya ada Rahmat, ada kemudian yang, yang disebut juga orang lain Latif atau ada yang mungkin menyebut lakop misalnya apa disebut apa gitu lakop lakop atau Kunia Kadang lakop-lakop itu julukannya jelek dari teman-teman. Tapi nanti kalau misalnya antum adalah mukmin, maka nanti malaikat akan menyebutkan nama antum yang terbaik. Maksudnya bagi saya yang terbaik, yang paling antum suka atau yang paling Allah ridhoi nama itu. Misalnya kalau nama antum adalah misalnya mana Hasan atau mukmin. Dipanggil ada kadang mukmin dipanggil Hasan. Dulu panggil mukmin. Kadang dipanggil dengan julukan-julukan yang negatif misalnya. Maka kalau misalnya kita dalam benar-benar mukmin uh, nanti ketika dipertemukan dengan para malaikat, kita akan disebut nama kita, nama ana misalnya dengan sebaik-baik nama. Misalnya ana paling ridho, paling suka dengan nama Hasan dibandingkan dengan mukmin misalnya. Maka akan disebut nanti. Atau yang paling Allah ridhoi dengan nama itu. Ya. Juga nama bapak kita dengan menyebutkan nama terbaik sewaktu di dunia atau gelar terbaik sewaktu di dunia. Tapi gelar yang dimaksud bukan gelar seperti dok doktoran doktor dan semacamnya tapi gelar di sini yaitu siapa misalnya seorang yang baik yang selalu belajar mencari ilmu ya yang bersabar nah itu nanti akan disebut-sebut nanti hatta yantahu biha ila samai dunya hingga akhirnya mereka sampai ke langit dunia dan as-sama dunia adalah langit yang terendah Allah Subhanahu wa taala turun di setiap sepertiga malam terakhir ke as-sama dunia yaitu langit dunia yang paling rendah fayastaftihuna lahu fayaftahu lahu mereka mereka pun yaitu malaikat yang akan mengantar kita itu meminta agar pintu langit dibukakan untuk jiwa tersebut bayangkan pintu langit dibukakan minta dibukakan untuk jiwa tersebut berarti enggak nggak sembarangan nih ini menunjukkan langit uh, ya enggak bisa begitu saja dimasuki oleh seseorang ya melainkan akan ada izin minta izin pintu langit dibukakan untuk jiwa tersebut lalu dibukakanlah pintu itu untuknya fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha ila sama'il lati taliha maka kemudian di uh, malaikat muqarrabun di langit tersebut turut mengantarkannya hingga ke langit selanjutnya ya yeah hatta yuntaha bihi ila samai sabi'ah demikian seterusnya hingga langit ketujuh sampai langit ketujuh fayaqulullah kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata Allah Subhanahu wa taala berkata nih uktubu kitab abdi fi illiyin catatlah kitab amal hambaku dalam illiyin sebagaimana dalam surat al-mutaffifin innal abrara lafi illiyin ya wa ma adraka ma illiyun kitab marqum yaitu catatlah kitab amal hambaku dalam illiyin dan illiyin itu para ulama berbeda penafsiran dan diantaranya adalah kitab yang tercatat di uh, langit ketujuh langit tertinggi yaitu kitabnya orang-orang abror wa'iduhu ilal ard dan kembalikanlah catatan tersebut atau dia manusia ini ke bumi fa inni minha khalaqtuhum aku karena aku menciptakan mereka dari tanah dari bumi dari ard wa fiha u'iduhum aku pun mengembalikan mereka ke tanah pula wa minha ukhrijuhum taratan ukhra juga darinya dari tanah itu akan aku keluarkan mereka pada kali yang lain, yaitu nanti di hari kiamat nanti. Nah, berarti kembali nanti ke kuburnya ke tanah lagi nih. Berarti ada proses setelah nanti misalnya insya Allah kalau misalnya semoga Allah jadikan kita beriman sampai akhir hayat nanti akan setelah kita di uh, wafat malaikat maut kemudian akan mengangkat kita ke langit sampai ke langit tujuh Ya, berarti akan ada proses seperti itu dulu dan itu nggak masuk ke nalar. Ya, langit ketujuh bayangkan di sini langit ketujuh kan membutuhkan perjalanan beribu beribu tahun nanti. Tapi ternyata enggak. Wallahu alam seperti apa bagaimana dan waktunya seberapa, tapi nanti akan dikembalikan sesuai dengan di mana jasadnya dikuburkan. Ya. Kemudian قال فتعاد روحه إلى ardi فيأتيه ملكان Nabi melanjutkan berkata maka rohnya dikembalikan ke tanah ke bumi ke kuburnya fayatihi malakan kemudian datang dua malaikat kepadanya fayujlisanihi ya, di sini yujlis ajlasa yujlisu berarti membuat duduk mendudukkannya ya mereka orang mau digontro, diinterogasi gitu kan matanya dimeremin terus didudukin taruh ditaruh di kursi didudukan keduanya mendudukan hamba tadi fayaqulani lahu dan bertanya kepadanya man rabbuk siapa robmu maka dijawab robbi Allah Rabbku adalah Allah fayaqulani lahu madinu apa agamamu fayaqulu dini al-islam agamaku adalah Islam fayaqulani lah ma hadzal rajul alladhi bu'itha fikum siapa laki-laki ini yang diutus kepada kalian fayaqul huwa muhammadun rasulullah fayaqulani lahu wa ma ilmuk apa ilmumu fayaqul qara'tu kitab Allah fa amantu bihi wa saddaqtu ilmu saya adalah membaca kitab Allah, mengimani dan membenarkannya. Fayunadi munadin minas samai an sadaqa 'abdi. Maka kemudian terdengar panggilan dari langit berkata sadaqa 'abdi, hamba saya benar, hambaku benar. Fa'afrishuhu minal jannah. Maka bentangkanlah untuknya permadani dari surga wa albisuhu minal jannah berilah ia pakaian dari surga waftahu lahu baban ilal jannah dan bukakanlah satu pintu menuju surga untuknya Qal Nabi melanjutkan fayatihi min ruhiha wa tibiha ia mendapatkan min sebagian dari kebaikan surga, kesenangan dan keindahan surga. Wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi serta kuburnya dibentangkan sejauh mata memandang. Ini untuk kaum muslimin, orang beriman. <clears throat> Tadi lihat pertanyaannya siapa Rabbmu? Rabbku adalah Allah. Ini tergantung dari seberapa ikhlas kita beribadah sehari-hari dan seberapa sering kita mengingat Rob kita. Kemudian ditanya tadi apa agamamu? Agamamu agamaku adalah Islam. Itu ketika terutama untuk orang-orang yang membela Islam. Ya. Kemudian siapa laki-laki yang diutus kepada kalian Muhammad Rasulullah. Nah, ini untuk orang-orang yang membela sunnah Nabi dengan mengamalkannya atau mengajarkannya. Dan kemudian apa ilmumu? Kau membaca kitab Allah, mengimani dan membenarkannya. Ya mudah-mudahan track yang kita lakukan itu mencari ilmu selalu ya dan mengajarkannya mudah-mudahan menjadi hujah untuk kita ya supaya kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan penting ini. Rob kita siapa Allah? Agama Islam. Ini simpel ya pertanyaannya gini-gini doang pertanyaannya apa rob siapa robnya apa agamanya siapa nabinya dan ilmunya apa dah itu doang ya enggak itu pertanyaan kita kita hidup ya untuk bisa menjawab ini semua kita hidup agar kita bisa menjawab empat ini Tuhan kita siapa agama kita apa nabi kita siapa dan ilmu kita apa Iya. Jadi kita hidup berpuluh tahun hanya untuk menjawab ini. Ini khulasah ringkasan dari hidup kita nih. Kalau gagal satu aja itu berarti gagal semua. Ya, naudzubillah. Tapi insya Allah semoga Allah Subhanahu wa taala fasihkan kita nanti menjawab ini semua nih. Ini menjawab udah bukan hafalan lagi. Bukan hafalan. Enggak <laughs> main hafalan. <laughs> lagi di ini diajarin ah ya ya harus dia ya harus dihafal memang cuma istiqomahnya dia ini pas udah, udah di dalam kubur pas lagi di ah. di kubur diajarin ibarat gini nih ya. ah. Iya, iya, iya emang itu diri, harus diri gitu. Cuma kedepannya kan harus konsisten istiqomahnya kan. Ibarat gini loh, orang yang mau nikah itu kan, ketika dia menyebutkan mahar menyebutkan tasmiyah mahar di depan di depan mertua calon mertuanya itu ada sebagian dari laki-laki kan nggak bisa hafal-hafal ya kan biasanya disuruh hafal hafalin dulu nah wallahu alam bagi laki-laki yang hatinya kotor itu susah hafalin waktu antum menikah hafal insyaallah alhamdulillah ya antum Allah hafal hafal iya enggak tapi emang itu momentum dulu gimana antum pakai katanya siapa hafal hafal hafal Di, waktu itu kan emang jujur kan pengen nikah dengan niatan baik gitu loh tapi kalau ada niatan buruk atau telah melakukan keburukan yang sangat buruk terhadap calon istrinya ini kan ada kayak gitu susah itu iya seperti ada ada yang sampai disiram Hah? sampai di dibukanya tuh di, dikasih air kayak di rukiah kali ya iya jadi setelah itu baru lancar ngomongnya ah itu kayak kayak itu karena mungkin ada sesuatu ya jadi emang tergantung itu nggak nggak semudah ini itu baru nikah ya baru proses nikah itu apalagi kalau nanti ini ketemu malaikat yang masya Allah ya jadi nggak nggak main-main walaupun dihafalin ketika sebelum sebelum nikah tuh udah dihafalin <laughs> kan dengan teksnya itu eh? gini gini gini gini mahar gini, gini padahal padahal simpel itu kalimat itu tapi ternyata emang kalimat itulah yang membuat uh, adanya eh, kata Allah dalam Al-Qur'an mitsaqan ghalidha gitu. itu eh, mitsaqan ghalidha itu misak ikatan yang kuat jadi setelah kalau misalnya calon mertua yaitu wali wali yang nggak mesti calon mertua walinya kan wali nikahnya perempuan itu udah salaman terus saya terima itu misa konkolido itu langsung misa konkolido keras kuat itu makanya nggak main-main <laughs> makanya sebagian dari pria walaupun dia pinter pun apa namanya kuliahnya di apa gitu kan pinter tapi untuk menghadapi ini kalau dia nggak bener hatinya itu bisa bisa hilang dah semua hafal ya. itu baru pernikahan ya belum urusan nanti kematian ini masya Allah kita lanjutkan nih kenikmatan kenikmatannya ya Selanjutnya datanglah seorang yang bagus paras wajahnya, indah bajunya, serta wangi baunya. Orang itu berkata, ini masih dikubur nih. Tapi kenikmatan surgawi sebagiannya sudah dia punya, sudah dia rasakan. Insya Allah kita merasakan sama-sama. Orang itu berkata, <clears throat> jadi dia berkata orang itu, abshir billadhi yasurruka abshir bergembiralah dengan berita baik untukmu yaitu alladhi yasurruka berita yang membuat kamu senang hadza yaumuka alladhi kunta tu'ad ini adalah hari yang dahulu kamu dijanjikan kepadamu berarti ini orang yang akan mendapat ini adalah orang yang memikirkan janji Allah ini ya ya kalau misalnya kita nggak kepikiran tentang janji Allah surga itu ditakutkan kita nggak bisa dapat ini ya jadi orang-orang beriman itu seringkali kepikiran akan janji Allah yang satu ini surga inilah hari yang dahulu dijanjikan kepadamu ia berkata man anta siapa engkau fawajuhuka alwajhul ladzi yaji'u bil khair wajahmu membawa kebaikan nih kayaknya Orang tadi menjawab ana amaluka salih. Allahu akbar. Ana amaluka salih. Aku adalah amal salih. Amalan nanti yang datang berbentuk seperti orang ya. Yeah. Itu indahnya sesuai dengan seberapa indah amalan kita ya. Yeah. Masya Allah Ana amaluka soleh Aku adalah amal soleh Ya jadi Allah mustahil eh, seberapa amal soleh kita nih ya itu ya nanti akan hadir makanya dalam surat dalam Al-Quran innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi sesungguhnya kamu kadihun berusaha benar-benar capek ya kadhan suatu keletihan famulaqi maka kamu pasti akan menurut tafsiran hak di sini dhamir hak famulaqi hak di sini hi di sini artinya adalah kadah tersebut amal kamu telah capek dalam beramal dengan suatu kecapean dan kamu pasti akan bertemu dengan amalan kamu ya nanti insya Allah kita akan bertemu dengan amalan zikir kita amalan kiroah kita amalan taubat kita amalan takut kepada Allah amalan membaca kitab-kitab ini ini nih nanti insya Allah ini entah bagaimana ya semakin antum ikhlas mengkaji ini ya membahas ini membahas itu semakin nanti insya Allah semakin indah paras dia yang akan datang menemui kita dan mengatakan bergembiralah ya. Bushro abshir dengan berita baik untukmu insya Allah ya maka ketika melihat amalan solehnya ia lalu berkata ya Rob Rabbi aqimis sa'ah Rabbi aqimis sa'ah hatta arji'a ila ahli wa mali Wahai Rabbku segeralah kiamat segeralah kiamat hingga saya dapat kembali ke keluarga dan harta saya maksudnya dia pengen ketemu lagi sama keluarganya Masya Allah dan mungkin nanti kalau misalnya tuh melihat amalan antum mungkin ternyata yang paling besar itu adalah kiroah seperti ini ya bareng-bareng kita membahas ayat-ayat Allah, membahas hadis-hadis Rasulnya Allah. Bisa jadi nanti antum pengen ketemu kita kita lagi, ya. Ya para para. Misalnya kalau misalnya kita nanti, masya Allah, kalau misalnya anak, misalnya kita wafat, anak wafat, kemudian kemudian kemudian kita kalau misal kita wafat kemudian kita melihat amal-amal kita insya Allah mungkin nanti ya kita bakal minta sama Allah ketika dikubur disegerakan kiamat supaya bisa ketemu ketemu orang-orang seperti antum insya Allah atau ketemu keluarga kita yang yang sudah mendidik kita dan berbuat baik pada kita semua bertemu dengan teman-teman pengajian dan teman-teman boleh ilm insyaallah oleh karena itu memang uh, mencari ilmu dan mengajarkan memang harus ikhlas agar nanti ketika ketika dikubur ya kita akan saling merindukan satu sama lain dan bahkan diriwayatkan kita akan saling berkunjung satu sama lain Insya Allah. jadi sering kita minta kepada Allah ya Allah jika jika engkau mengumpulkan kami dalam kebaikan di dunia seperti ini ya Allah kita minta kumpulkanlah kami juga di akhirat dalam kebaikan sebagai ganjaran dari letihnya capeknya kita belajar dan mengajar dan mencari ilmu agama menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita akan bertemu dengan dengan amalan kita insya Allah. Kita disuruh Allah untuk selalu bersabar bersabar dalam hal-hal seperti ini dalam hal-hal kebaikan karena pasti insya Allah kita akan pasti insya Allah kita akan bertemu dengan dengan itu semua dengan dengan amal-amal kita insya Allah taala ya dan kemudian insya Allah moga mungkin ya ikhwah apa kita punya salah ya kita punya salah di dunia salahnya mungkin besar kemudian hampir-hampir saja Allah Ta'ala akan menjerumuskan kita ke neraka namun kemudian siapa tahu ada teman ngaji kita kemudian dia melihat kita dan dia hampir selamat ke surga kemudian memohon kepada Allah dan memberi kesaksian kepada Allah ya Allah dialah teman ngaji saya di dunia siapa tahu amal-amal kita yang kecil-kecil ini bisa menyelamatkan kita di akhirat ya hampir-hampir kita diseret ke neraka kemudian Allah Ta'ala menyelamatkan karena ada amalan-amalan kita membahas ayat-ayat Allah membahas hadis Rasulnya ya mungkin hanya Allah yang tahu hanya Allah yang tahu Ya mungkin kita remehkan ketika di dunia amalan-amalan ini namun ternyata amalan inilah yang kemudian ketika teman kita melihat kita hampir mungkin terseret ke naga kemudian teman kita itu memintahkan kepada Allah sebagai saksi sebagai syahid bahwa saya ya Allah inilah teman kami ya Allah dan kita memohon kepada Allah diselamatkan dari azab kubur dan azab jahannam <coughs> kemudian Allah Nabi SAW melanjutkan jika orang kafir menghadapi saat-saat berpisah dari dunia dan menghadap akhirat turunlah kepadanya para malaikat berwajah hitam dari langit mereka membawa kain yang sangat jelek lalu duduk di sekitarnya sejauh pandangan mata sesudah itu datanglah malaikat maut malaikat itu duduk di sisi kepalanya dan berkata wahai wahai jiwa yang hina keluarga keluarlah dengan kemurkaan dan kemarahan Allah roh tersebut justru tenggelam dalam jasadnya. Malaikat maut mencabutnya seperti mencabut batangan besi yang biasa dipakai untuk membakar daging dari jalinan benang wol basah hingga malaikat itu mengambil roh tersebut. Saat malaikat maut mengambilnya, para malaikat yang lain tidak membiarkannya walaupun hanya sekejap. Mereka segera mengambil dan meletakkannya pada kain kasar tadi. Muncullah bau yang amat busuk seperti bau bangkai terbusuk yang pernah ada di muka bumi. Mereka lalu membawanya naik ke langit. Setiap kali mereka melewati sekelompok malaikat, mereka selalu ditanya, siapakah roh yang, roh yang buruk, buruk ini? Mereka menjawab fulan bin fulan dengan menyebutkan nama yang paling jelek. Nama yang paling jelek. Engkau kita berteman dengan orang-orang jelek di dunia, saling melemparkan tudingan dan saling memberikan gelar atau julukan yang buruk maka nama yang buruk itu yang akan disebutkan nanti dengan menyebutkan nama terjeleknya seluruh dunia mereka pun meminta agar pintu langit dibuka tapi pintu itu nggak mau terbuka untuknya karena bukan termasuk golongan abror nggak akan mendapat iliyin Alhamdulillah setelah itu Nabi SAW membaca لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum itu pun menunjukkan kemustahilan mereka masuk surga selanjutnya Allah Ta'ala berkata catatlah kitab amalnya di sejin sebagaimana surat Al-Mutaffifin fi sijin ya dan wa ma adraka ma sijin kitab marqum kitab juga yang dicatat di bumi yang paling bawah di kerak bumi lantas rohnya dihempaskan dilemparkan begitu saja Kemudian nabi saw membaca ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق Barang siapa mempersekutukan Allah Ta'ala Maka seakan-akan dia itu jatuh dari langit Lalu disambar oleh burung Atau diterbangkan angin ke tempat yang sangat jauh Roh itu lalu dikembalikan ke jasadnya setelah itu datang dua malaikat lalu mendudukannya dan bertanya kepadanya, "Siapakah Rabbmu?" Aku tidak tahu. Kemudian ditanya apa agamamu? Aku tidak tahu jawabnya. Kemudian ditanya tentang Nabi SAW. Juga tidak tahu. Maka banyak-banyaklah kita mengenal sedari dunia ini. Banyak-banyak kita mengenal Allah mengenal asma dan sifatnya mengenal kalamnya mengenal hadis nabinya tiba-tiba terdengar panggilan dari langit hambaku berdusta Bentangkanlah untuknya permadani dari neraka. Berikanlah ia pakaian dari api neraka dan bukanlah pintu neraka. Ia pun merasakan panasnya neraka alhamdulillah, serta hawa panasnya. Kuburnya disempitkan hingga tulang-tulang rusuknya berantakan alhamdulillah. Kemudian datang seorang yang berwajah buruk, berpakaian lusuh dan baunya busuk. Orang itu berkata bergembira dengan berita buruk untukmu. Inilah hari yang dijanjikan kepadamu. Ditanya siapakah engkau? Wajahmu mendatangkan kejelekan. Dijawab aku adalah amar burukmu. Ia lantas berkata, wahai Robku jangan, jangan kau datangkan hari kiamat. Jangan kau datangkan hari kiamat. Disebutkan juga dalam suatu lafaz dari Ahmad setelah itu dihadirkan kepada seorang yang buta, tuli dan bisu. Ya, Sumun bukmun umyan. Di tangannya terdapat palu godam yang sekira dihantamkan ke sebuah gunung niscaya akan hancur menjadi debu. Alhamdulillah. Orang tadi pun memukulnya dengan satu pukulan yang membuat dia hancur menjadi debu. Allah mengembalikannya seperti semula. Lalu orang tadi kembali memukulkannya sebagaimana tadi maka berteriaklah dia dengan teriakan yang hanya dapat didengar dapat didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Ya. Itu balasan bagi orang yang kafir. Dan siapa kita yang bisa memprediksikan apa masa depan kita wallahu a'lam. Namun kita mohon pada Allah agar tidak diperlakukan seperti ini nanti. Al-Bara bin Azib berkata lalu salah satu pintu neraka dibukakan untuknya dan dibentangkan pula tempat tidur dari dari neraka. Wa na'udzubillah. Di dalam Musnad Imam Ahmad juga dari Al-Bara bin Azib saat kami sedang bersama Rasulullah SAW beliau melihat sekumpulan orang beliau pun bertanya mengapa mereka berkumpul salah seorang dari mereka menjawab mereka sedang menggali kubur Rasulullah nampak kaget dan segera berlalu dari hadapan para sahabat. Setelah sampai di kuburan tersebut, beliau berlutut. Aku menyusul beliau dan berdiri di hadapannya untuk melihat apa yang beliau lakukan. Beliau pun menangis hingga tanah menjadi basah oleh air matanya. Beliau lalu menghadapi kami dan berkata, "Wahai saudara-saudaraku, persiapkanlah diri kalian untuk hari seperti ini." Kita harus bersiap-siap, bersiap-siap dari sekarang untuk hari ini, untuk hari seperti ini. Hari yang enggak kita nggak punya bekal lagi itu hari. Kecuali amalan. Keluarga yang paling kita cintai itu tidak akan mau dikubur bersama kita. Tapi yang menemani kita hanyalah amalan. Makanya nanti di kubur itu akan datang amalan kita itu itu yang akan menemani kita tuh itu itu amalan kita apa amalan kita sekarang apa yang sudah kita lakukan lillahi ta'ala khidmat apa untuk umat untuk kaum muslimin yang telah kita berikan apa itu yang akan menemani kita Sholat kita baca kita itu yang akan menemani kita itu maka persiapkanlah teman-teman kita itu hari seperti ini di kubur kita persiapkan itu antum misalnya antum pagi-pagi udah merelakan diri belajar seperti ini antum akan ketemu dengan amalan antum ini insyaallah selama ikhlas benar-benar siapapun yang misal mengucurkan keringat lillahi ta'ala mengucurkan air mata lillahi ta'ala dia akan mendapatkan amalannya itu nanti dia akan mendapatkan maka persiapkanlah dari sekarang dalam Al-Mustad Imam Ahmad dari Buraidah radhiyallahu anhu yang berkata pada suatu hari Rasulullah SAW mendatangi kami beliau menyeru sebanyak tiga kali wahai sekalian manusia maka kalian mengetahui perumpamaan antara aku dan kalian Allah Ta'ala Allah dan Rasulnya lebih mengetahui kata kata sahabat. Beliau melanjutkan Sesungguhnya perumpamaan antara aku dan kalian bagaikan suatu kaum yang takut terhadap musuh. Mereka lantas mengutus seseorang untuk mengamati musuh tersebut. Ia pun melihat musuh itu dan bergegas kembali untuk mengingatkan kaumnya karena takut. Apabila musuh menangkapnya sebelum ia mengingatkan kaumnya. Ia pun ber, berlari hingga terengah-engah. Ini ibarat Rasulnya. Bahkan sampai terjungkal karena tersangkut pakaiannya. Sambil berseru, Wahai manusia, musuh kalian telah datang. Wahai manusia, musuh kalian telah datang. Jadi, ibarat kau antum laki-laki pemimpin ini, Ibarat ini, seorang da'i. Seperti ini, perumpamaan antara da'i dengan umat. Itu ibarat umat itu kaum yang takut terhadap musuh lalu mengutus seorang yaitu dai tersebut untuk mengamati musuh tersebut untuk mengidentifikasi dan mengenal serangan-serangan musuh. Ia pun melihat musuh itu dan bergegas kembali untuk mengingatkan kaumnya. Ya. Karena takut jangan sampai musuh itu menangkap dirinya. Ya. Sebelum ia mengingatkan kaumnya, ibarat seorang dai yang takut mati duluan sebelum dia bisa memberikan khidmat untuk umatnya. Maka pun berlari hingga terengah-engah capek. Bahkan sampai terjungkal karena tersangkut pakaiannya. Ya. Itulah kalau misalnya antum mau berdakwah banyak sekali hal-hal yang mungkin membuat antum menangis, sedih, capek, letih. Itulah dakwah karena kalau misalnya orang dakwah namun nggak nggak letih dan nggak mau letih maka bisa jadi dipertanyakan ini dakwahnya ini itu tugas antum semua ya.